Ini Masih kita pada pembahasan tentang huruf-huruf khafad ataupun huruf-huruf jar. Kemarin terakhir kita berhenti pada pembahasan tentang rubah. Telah dijelaskan bahwasanya di antara huruf-huruf jar ada yang dia khusus atau dihususkan untuk isim-isim yang nakirah liban pada umumnya yaitu rubah seperti rubba rajulin fiddari. dari. Ya, dan telah disebutkan pula bahwasanya rubba terkadang masuk kepada domir ghaib menetapi mufrad muzakkar dan juga membutuhkan tafsir berupa tamiz telahnya yang mencocoki secara makna dengan domir tersebut seperti rubbahu ya fityah rubbahu fityatan دعوت ila ma يورث majda taiban fajabu wa qad ربا rubba wa yabqa 'amaluha ba'da al-wawi ka qawlihi wa laylin ka mawjil bahri dan terkadang dibuang rubba dan masih tersisa amalannya yaitu setelah wawu terkadang dibuang rubba dan masih menyisakan amalannya setelah wau, seperti ucapannya seorang penyair walailin kamaujil bahri arkhosudulah terkadang ada satu malam yang seperti maujil bahar ombak di lautan arkhosudulah yang menjulurkan tirai kegelapannya kepadaku bi anwa'il humumi liyabtaliya dengan beragam kesedihan-kesedihan, kedugaan-kedugaan lihat dalia untuk mengujiku. Di sini walailin syahidnya. Ya. Walailin di mana di situ lail dijarkan dengan ruba al-mahdhufah dengan ruba yang dibuang setelah wawu. <clears throat> I'rabnya walailin al-wawu ruba lailin mubtada. Lihat lailin mubtada ya karena telah disebutkan bahwa saya rubah adalah apa? Al harf biza'id zaid. Huruf yang menyerupai huruf tambahan. Dia separohnya merupa, menyerupai huruf asli, separohnya mirip huruf tambahan. Maka isim yang datang setelahnya di Arab sebagai mubtada. Tidak mempengaruhi Arab secara mahalnya. Lail mubtada marfu'. Lail adalah mubtada marfu' bi dhammah muqaddarah, tapi rofaknya dengan bomah muqaddarah ala akhirih di atas akhirnya kok nggak muncul bomahnya yang muncul kasrah walailin ya. mana min zuhuriha ishtighalul mahal bil, bil harakati allati iqtadatha rubba al mahdhufah ma baqa'i amaliha yang menghalangi munculnya dhammah pada lail adalah sibuknya tempat dengan harokat yang dituntut oleh rubba yang dibuang. Tapi tetap beramal. Nah itu sibuk dengan adanya rubah yang dibuang tapi tetap beramal. Itu yang menghalangi rofa doma pada lail. Adanya rubah yang dibuang dan tetap beramal setelah wawu. Jadi Irabnya demikian. Mana min ya istighalul mahal bil harakati allati iqtadatha rubba. Kamaujin jar wa majrur muta'alik bi mahdhuf. Dia terkait dengan sesuatu yang mahduf. Ya. Sifat bagi lail, sifat bagi lail. <clears throat> Karena dia jar jurur datang setelah yang nakirah lail dan sudah kita jelaskan bahwasanya seringkali rubah apabila masuk kepada isim yang zahir itu disifati ya kan lailin kamujil bahar sehingga terjemahannya ada sebuah malam, terkadang ada satu malam yang seperti maujil bahar, ombak di lautan. Hmm. Kemudian mauj mubaf, bahar mubaf nilai Arkha fi'lul maudhi wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Yaud ila lail, kembali kepada al-lail. Fa'ilnya arkha kembali kepada al-lail. Sudul maf'ulun bih wal ha mudhafun ilaih. Kemudian jumlah arkha wa fa'iluhu wa maf'uluhu fi mahalli rafin khabarul mubtada khabarul mubtada al majrur lafzan bi rubba al mahdhufah jadi jumlah arkhasudu lahu dan seterusnya jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar khabar dari mubtada lail telah kita lewatkan bahasa lail mubtada ya marfu meskipun tanda rafa'nya domahnya tidak bisa muncul karena sibuk ya dengan harokat yang dituntut oleh rubba. Makna basyirin adalah maujul bahar ataupun rubba lailin terkadang ada satu malam yushbihu dhulamuhu lihaulihi wa su'ubatihi wa nakadihi wa nakadati amrihi maujul bahar terkadang ada satu malam yang kegelapannya yang kegelapannya yushbihu dhulamuhu lihaulihi ataupun kegelapannya dan juga kesulitannya, kengeriannya itu menyerupai maujil bahar, ombak di lautan. Dalam hal tebal dan gelapnya. Hmm. Terkadang jadi beliau menyair menyerupakan malam yang beliau dapati seperti kegelapan yang ada di laut. Yaitu menyerupakan apa yang dialami dari kesedihannya. Ya kedukaannya, kegundahannya dan beragam kesulitan yang dihadapinya dengan kondisi malam ya di lautan. Wa ba'dal fa kathiran dan dibuang ruba dan masih tersisa amalannya setelah fa kathiran ini banyak terjadi seperti ucapan penyair famithli hubla qad daraqti wa murdi'i famithli hubla Qad talaqtu wa murdi'i. Semisalmu famisliki, semisalmu wahai seorang wanita, hubla. Hubla, orang yang hamil. Qad talaqtu. Sungguh telah aku datang di malam hari. Wa murdi'i, bahkan yang menyusui. Dan juga yang menyusui. <clears throat> di sini syahidnya jelas famisliki ya famisliki di mana dibuang di situ huruf jarnya yaitu rubba dan tetap disisakan amalannya. Tetap dia diamalkan setelah fa. Ya. Dan di sana ada sisi atau beberapa sisi Arab pada misal. Ya. Kita baca Arabnya fa harfu naib harfu naibun an rubba. Jadi fa mislik fa-nya huruf pengganti dari rubba. Misal ya, misal diriwayatkan lafat misal itu mansub. Kalau mansub maka dia sebagai maful dari toroktu, maful mukodam dari toroktu. <clears throat> Dan diriwayatkan juga dengan mahfud, famisliki. Ya. Kalau dinasobkan berarti sebagai apa? Sebagai maful dari toroktu kalau dijarkan famithlihi maka dia sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kenapa mubtada kok di kasroh famithlik? Karena tadi kemasukan ruba. Sibuk dia dengan harokat yang dituntut oleh ruba. Ya, terkadang gitu kan. Famithlik terkadang semisalmu. Ya. Hubla. Hamil. Qad saya datang di malam hari. Wa murdi'i. Dan murdi, seorang yang sedang menyusui. Ya. Kemudian taraktu i'rabnya jelas ini ya, fi'lun wa fa'il. Taraka fi'lun madin mabni ala sukun. Ittisalihi bi dhamiri rafi mutaharrik atta dhamir mutasil mabni ala adham fi mahalli rafin fa'il. Hubla badal dari mislik. Hubla badal dari mislik atau juga bisa Arab hubla sebagai na'at sifat dari apa? Mislik. Qad harfu tahqiq. Ya, talak itu tadi sudah ya. Murdi itu ma'atuf ala hubla. Ma'atuf ala majrur, majrur mitluh. Kalau misalkan famithlak mansub ya, dia murdi ikut mansub. Jadi si penyair, penyair jahili sedang mensifati kebagusan pergaulannya dengan istrinya dan kejantanannya. Hamithli hubla qad taraktu wa murdi'i. Jelas ini ya, setelah fa. Kemudian wa ba'da bal dan juga datang ruba dalam kondisi dibuang tapi tetap beramal setelah bal. Qalilan tapi ini sedikit. Ka qawlihi seperti ucapan menyair bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Bahkan padang sahara demi padang sahara aku lintasi, aku lalui ini menggambarkan kehebatan dirinya, kekuatan dirinya untuk bisa melalui menempuh ya padang Sahara. Arabnya ya ataupun yang perlu kita ketahui di sini syahidnya yaitu balmah mahin di kasroh. Ya, balmah mahin dijarkan dengan rubah yang dibuang setelah bal. Ya dibuang dia tapi tetap beramal. Irobnya bal harfu atfin, huruf atof Dal ala idrab yang menunjukkan kepada mana idrab dan idrab banyak macamnya. Banyak macamnya. Ya. Sering diterjemahkan bahkan nanti insya Allah di tempatnya mungkin rinciannya. Mahmahin i'rabnya di sini disebutkan mahmahin maf'ulun bih liqata'tu ya maf'ulun bih bagi qata'tu al-ati yang akan datang mal mahmahin qata'tu mansub dengan fathah muqaddarah ala akhirih. Jadi dia maf'ul. Ya, mansub. Kok mansub dijarkan sih? Bal mahmahin qata'tu bukan bal mahmahan. Jadi mahmahin itu i'rabnya maf'ulun bih. Maf'ul dari atau maf'ul muqaddam dari qata'tu yang setelahnya. Mansub dengan fathah muqaddarah, fathahnya muqaddarah ala akhirih. Mana min duhuriha yang menghalangi munculnya fathah adalah tadi istighalul mahal bil harakatil lati taqtadhiha rubba. Sibuknya tempat dengan harokat yang dituntut oleh rubba yang dibuang. jadi rubba dibuang, tapi tetap beramal. Ya. ya? Bal mahmain qata'tu. Jadi mahmain itu mafulun bih. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Mana' min duhuriha isyghal al-mahal bil harakah allati taqtadhiha ruba al mahdufah Kalau tadi wa alamatu raf'ihi ya, karena sebagai mubtada. Kalau di sini wa alamatun nasbi karena sebagai maf'ul. Kemudian ba'da dzarfu zaman. Hmm. zaman mansub. Wa alamatun nasbi al-fathah wa mudhaf. Dan muta'alliqnya dengan fi'il yang sebelumnya, qata'a, yaitu amilnya. Kemudian mahmahin yang kedua yaitu mudhafun ilaihi majrur bil kasrah az zahirah. Nah, jelas ini ya. Maknanya rubba mafazatin tawilatin qata'tuha ba'da mafazah. Terkadang mafazah tawilah padang sahara yang sangat luas, sangat e, panjang aku lalui. Satu demi satu. Ya. Sahara disebut dengan mafazah itu diambil dari kata al-fauz, keselamatan untuk tafaul, untuk harapan optimis, untuk seseorang bisa selamat. Seperti seorang yang tersengat ular yang berbisa disebut dengan salim. Dalam rangka apa tafaul. Juga padang sahara disebut dengan mafazah, sakit al-fauz, selamatan. Untuk tafaul agar seseorang yang dia terjatuh ataupun terjebak pada padang sahara bisa selamat keluar darinya. Wabidunihinna aqallu kaqawlih dan tanpa wawu dibuangnya ruba kemudian tetap beramal tanpa sebelumnya didahului oleh wawu ataupun fa ataupun bal itu sedikit. Ya. Sudah paham nih? Wabidunihin akol. Tanpa wawu, tanpa fa, dan tanpa bal. ruba dibuang dan tetap beramal. Itu apa? Lebih sedikit lagi seperti Rosmidarin, darin waqaftu fi talalih ya rosmi dari itu rumah rosam adalah asar jejak-jejak rumah yang sudah hancur seperti debunya pasirnya atau bebatuannya yang sudah menempel di tanah Rosmidarin, terkadang Rosmidarin ada jejak-jejak rumah waqaftu fi talalih saya berdiri di puing-puingnya di sini syahidnya adalah rosmi dar, di mana rosmi dijarkan dengan rubah yang dibuang dalam kondisi tidak didahului sebelumnya oleh wawu, tidak pula oleh fa, tidak pula oleh bal. Irobnya rasa mubtada. Marfu' ya. di dhammah muqaddarah ala akhirih dengan bommah yang ditakdirkan di atas akhirnya. Mana min duhuria ya, ya seperti biasa yang menghalangi munculnya dhamma adalah apa? Istighalul mahal bil harakah allati taqtadhiha rubba. Sibuknya tempat dengan harokat yang dituntut oleh rubba. Rubba menuntut kasrah setelahnya. Ya meskipun rubbanya gak ada tetap dia beramal. Dia ya, mubtada. Mudhaf dari mudhafun ilaih Kemudian jumlah fi'liyah setelahnya waqaftu fi talalih. Antum mirab ya satu demi satu, setelah itu jumlah fi'liyah fi mahal rafin khabar. Khabar. Atau di sana jangan jangan ada khabarnya. Kalau seandainya ada kelanjutan baik syir ini berarti waqaftu fi talali sebagai sifatnya rasmi. Oh iya, ada kelanjutannya. Rasmudar waqaftu fi talalih kitu abdil hayata min jalalih. Berarti waqaftu fi talalih sifat. Bukan khabar. Ya, jumlah fi'liyah waqaftu itu sifat dari rasmi karena sudah kita lewatkan kaidahnya ya kalau ada isim rubah yang nakira maka disifati itu umumnya maka waqaftu fi talalih jumlah fi'liyah pada mahalnya jar eh, pada mahalnya apa rafa sebagai sifat dari rosem. Ya. Rosem mubjada. Khobarnya adalah kitu itu ada. Kitu abdi al hayata min jalali. Hampir-hampir aku menghabiskan kehidupanku. Hampir-hampir aku mati. Min jalali. Karena kemuliaannya. Jelas ya maknanya ya. Terkadang ada sisa-sisa rumah, ya mungkin rumah peninggalan kekasih si penyair ini. Biasanya syair, biasanya syair jahili. Ya wakaf tu fi polali saya berdiri di puing-puingnya. Kitu min ajli hampir-hampir karenanya aku mati. Min azimi amrihi fi aini karena besarnya ya, urusan ini di mataku. Ya. Nah itu. Dan terkadang boleh dibuang huruf jar. Huruf jar terkadang boleh dibuang. Tadi kan disebutkan bahwasanya terkadang dibuang rubah dan rubah termasuk huruf jar. Sekarang bagaimana dengan huruf jar yang lain? Boleh nggak dibuang? Tetap beramal gitu. Terkadang ada seperti pada konteks jawaban dari pertanyaan yang di dalamnya ada huruf jarnya. Seperti ada orang yang bertanya kepadamu, "Awa bi khairin asbahta? Awa bi khairin? Awa khairin asbahta?" Apakah dalam keadaan baik kamu di pagi hari ini? Awa bi khairin asbahta? Maka kau jawab, "Khairin." oleh itu. Karena sudah terwakili dalam apa? dalam soal, dalam pertanyaan. Aw bi khairin asbahta. Anda menjawab khairin, maksudnya bi khairin. Tapi kalau sebelumnya tidak ada, ya huruf jar pada soal tadi maka tidak boleh. Bagaimana fahaluk? Misalkan antum khairin, nggak bisa. Ya. dan masih ada tempat yang lain. Nanti insya Allah yang antum barangkali ikut kawakit di tempatnya. Kemudian waktu zadu makasiron ba'da min wa'an walba fala takufuhunna an amalil jarri nahu mimma khati'atihim amma qalilin fabima naqdihim dan ditambahkan mak sering seringkali ditambahkan ma setelah min, jadi mimma atau setelah an amma, setelah ba bima. Fala takufuhunna an amalil jar dan masuknya ma ini tidak menghalangi ya min, an dan ba dari jar, dari beramal mengejarkan yang setelahnya. Ditambahkan ma setelah min, an dan ba dan ma ini tidak menghalangi amalannya min, an dan ba. Contoh mimma khati'atihim di sini syai'nya mimma khoti'ati dijarkan. Karena kemasukan min. Meskipun di situ min ya ditambahkan setelahnya ma zaidah. Ya Robnya mimma khoti'atihim. Bagaimana? Min harfu jar ma zaidah. Ya. Khoti'at majrur bimin wa alamatu jari kasru akhirih. Fungsinya ma zaidah adalah li taukid untuk tauhid hanya karena sebab kesalahan mereka sendiri. Iya. Ughriqu mereka ditenggelamkan. Udkhilu nara dan dimasukkan ke dalam nar. Kemudian amma qalilin. Amma qalilin. Di sini qalilin dijarkan oleh an meskipun ya setelahnya ditambahkan mak zaidah. Dan dalam Al-Quran, ta'aduban dalam rangka beradab kita namai dengan silah. Ataupun taukid. Contoh yang lain, fabima. Ya, sekarang mbak, fabima naqdihim. Ya. insya insyaAllah zahir ya jelas ya. Amma qalilin an harfu jar ma zaida qalilin ismun majrurun bi'an. Fabima naqdihim. Ya fa harfu atin alba harfu jar ma zaidah. Naqdi Ya, naqab majrur bil ba wal ha fi mahal jar. Ya, ha dhamir ha naqtihim ha adalah dhamir muttasil mabni al kasr fi mahal jar. Mudhafun ilaih mim alamatul jama' Ya, cukup dulu insyaallah nanti kita baca lanjutannya. Masih pembahasan tentang huruf-huruf jar ya lumayan panjang pembahasannya. Ataupun isim-isim yang dijarkan dengan huruf-huruf jar. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Ya, subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.